Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terbesar di dunia karena umat Islam di dunia ini yang paling mayoritas jumlahnya adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Sedangkan umat Islam di Indonesia mayoritasnya adalah warga Nahdlatul Ulama. Berarti warga Nahdlatul Ulama adalah menjadi umat Islam terbesar di dunia Ya, alhamdulillah. Ya, tentu golongan yang besar ini insya Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisawabil a'zam. Ndaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Itu pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah berbicara tentang sejarah Islam Indonesia. Seharusnya juga kita tahu tentang apa itu Islam Indonesia. Maka kita harus membingkai Islam Indonesia yang murni asli tiada lain Islam atau ajaran Islam yang dibawa oleh para wali songo. Lebih ringkas Islam yang diajarkan oleh para wali istilah yang paling mudah dikatakan Islam Sunni Syafi'i. Sunni yaitu pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Syafi'i yaitu mengikuti mazhab fikih dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun di dalam ADART NU yang saya baca itu empat mazhab yaitu mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal atau gampangnya itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu diterima oleh anggota atau oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi khusus di dalam praktek keseharian itu mengikuti madhab Imam Syafi'i. Karena apa? Karena pendiri NU Kiai Haji Hashim Ash'ari bermadhab Sunni Syafi'i yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fikih madhab fikih Imam Syafi'i. Itulah sebenarnya satu-satunya warisan dari beliau Kiai Haji Asyari yang wajib kita lestarikan. Kalau ini yang menjadi akidah kita, ahlu sunnah wal jamaah dalam konteks urusan tauhid mengikuti madhab Ash'ari dan Maturidi. Ini yang juga diadopsi oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari di dalam buku-buku beliau Salah satunya kebetulan saya baca di Masjid Jamek Singosari, Masjid Hizbullah. Saya membaca karangan beliau namanya bukunya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Lengkap, lengkap, lengkap pemikiran asli beliau sebagai pendiri NU atau Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi di dalam tauhid mengikuti mata Asy'ari dan Maturidi. Di dalam fikih tiada lain mengikuti madhab syafi'i. Hanya saja bila mana ada permasalahan yang harus dipecahkan dan harus mengadopsi dari madhab lain maka diperkenankan untuk nyebrang alias pindah madhab hanya tiga tempat ini yaitu madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak menggunakan madhab yang lain seperti dohiri tidak dipakai. Itu kaidah e yang dipakai oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Hasyim Asy'ari di dalam uh, mencetuskan pemikiran-pemikirannya lebih mayoritas menggunakan kaul mu'tamad. kaul mu'tamad adalah kaul yang bisa dikatakan pendapat terkuat. Dan memang pada ini susah untuk diamalkan ya. Tapi itulah ajaran Kiai Hashim Asy'ari. Bukan mencari sesuatu yang mudah dari madhab-madhab fikih tersebut, tapi beliau berpegang teguh dengan madhab yang muktamad. Nah, kalau warisan ini yang kita pegang, insya Allah itu Ulama ini akan terus tarofrof alias berkibar mudah-mudahan ilayah yang kiamat. Amin. Kenapa? Kata mutiara mengatakan demikian. Anil asyai jadi duha, wa anil adyani qadimuha. Kalau kalian pilih barang itu cari yang baru. Misalnya pilih HP, ada HP second, ada HP yang baru, punya duit 3 juta, sama-sama harganya 3 juta misalnya, ada yang baru, ada yang second. Maka sebaiknya atau hati orang itu pilih yang baru. Itu adil asyad terhadap segala sesuatu barang. Kita di sini ada masjid ya, ada tawaran beli karpet. Ada karpet bekas dan karpet baru. Untuk masjid selagi ada dana pilih yang mana? Yang baru. Kita mau undangan kemanten ya atau kita mau jadi kemanten Allahumma amin ya ada sarung bekas dengan sarung baru, pilih yang mana? Karena dikatakan anil asya, sarung, karpet, HP dan lain sebagainya itu asya sesuatu. Itu jadi dua pilih yang baru. Wanil ajian tapi tentang ajaran agama, kodimuha, cari yang lama. Jangan pendapat yang baru. Karena itu dikatakan pendapat aslaf atau ulama-ulama salaf itu didahulukan daripada pendapat ulama-ulama yang lahir hari ini. Kecuali kalau ada ulama lahir hari ini rujukannya kepada para ulama salaf. Maka sebenarnya ulama yang lahir hari ini tiada lain sebagai maaf maaf bahasa anak muda itu ya corongnya para ulama salaf tapi kalau ada orang sekarang berkreasi, berpikir, memilih sendiri hukum A, B, dan C, sedangkan ulama lama mengatakan A, ulama sekarang mengatakan B, jangan pakai pendapat anak sekarang, pilihlah pendapat orang-orang terdahulu. Itu aturan lain. Jadi anil asya jadi Tuhan, wa anil adyan kodimuha. Kalau barang Belilah, carilah yang baru-baru Tapi untuk urusan ajaran agama Carilah yang lama-lama Kalau ada kaul Misalnya saya contohkan saya aja ya, pakai contoh ya, saya aja. Kalau misalnya saya berpendapat ini, sebut saja sekarang ada minuman apa ya, cap topi miring barangkali gitu ya. Eh, topi miring. Kalau saya orang sekarang mengatakan topi miring ini halal, apalagi kalau topinya sudah dikencengno gitu ya. Maka kita sebaiknya untuk paduannya, padanannya kita cari kol para sahabat. Gimana para sahabat mengatakan topi miring itu lah, homer ya, minuman keras ya. Kalau saya mengatakan hari ini topi miring minuman keras halal, maka kita cari padanannya adalah kol para sahabat. Kalau para sahabat mengatakan haram, jangan ambil pendapat saya, ambillah pendapat para sahabat. Itu aturannya. Islam mengatur yang demikian. Ya. Demikian juga. Maaf maaf ini kebetulan ini ya. Saya uh, saya yang pengurus NU ya. Masih pengurus ya. Oh, baru dilantik sama beliau saya ini. Ya. Dipaksa dilantik. Kalau saya sebagai pengurus NU, saya mempunyai gagasan yang mungkin kelihatannya bagus kelihatannya. Misalnya demikian. Wah, yang enak, maaf-maaf ini ya. Berhubung saya pengurus NU, sebaiknya menikah itu jangan cuma empat. Walaupun itu boleh di dalam Islam, ya tambahlah delapan seperti yang subur misalnya. Misalnya, ya itu kan pendapat saya orang sekarang. Maka kita cari pendapatnya Kiai Hasyari Gimana Kiai Syekh Asyari di dalam urusan poligami boleh tidak kawin delapan seperti yang subur? Kalau Kiai Haji Hasyam Asyari mengatakan haram, pakai Kiai Haji Asyari buang kalimat atau perkataan saya sebagai pengurus yang sekarang. Mestinya demikian. Kalau itu yang dilakukan, maka insya Allah jam jam iya bahkan majelis-majelis dan ajaran-ajaran Islam itu akan lekang, akan tetap, akan lestari layumul kiamat. karena tidak berubah. Al-Quran, kenapa Al-Quran tidak berubah? Kenapa Al-Quran masih relevan, masih bisa dipergunakan di segala zaman? Karena tidak ada yang merubah Al-Quran. Dan mengambil Al-Quran sejak diturunkan yaitu anil adyan qadimuha yang dulu. Quran kita adalah Quran yang dulu ini. Yang paling yang baru sampulnya, ya kan? Atau mungkin kertas cetakannya baru. Tapi isi Al-Quran ya yang dulu itu. Maaf-maaf kalau ada orang sekarang ingin merevisi Al-Quran. Wah, revisi Al-Quran aja. Masa kita pakai kitab suci kok yang dulu. Cari yang baru ah, direvisi misalnya. Kira-kira gimana bapak-bapak? Ikut pendapat orang sekarang atau mengikuti Al-Quran yang turun di zaman Nabi? Pasti kita akan mengikuti Al-Quran yang turun di zaman Nabi. Kalau itu yang dilakukan, maka Islam akan menjadi lestari. Tapi andai kata nafsu kita mengikuti sesuatu yang baru, yang baru, yang baru, dianggap agama ini seperti barang dagangan, seperti tadi itu ya, karpet, seperti apa? TV atau HP dianggap seperti itu. Wah, sudah bosen dengan agama yang dulu saya. Sudah bosen dengan NO zaman dahulu kala. Kak modern babar belas. NO zaman dulu paling terbangun menutup. Eh. Cari yang baru ah masjid gitaran. Ini kan model sekarang. Loh, kalau ini yang dilakukan rusak pak. Ntar lagi rusak NU. Nah, itu. Tapi kalau betul-betul mengikuti ulama-ulama terdahulu, tidak terpengaruh dengan keadaan zaman, ya insya Allah akan tetap lestari. Maka kita harus mempelajari apa ajaran pendiri NU NO, yaitu Kiai Haji Asy'ari baca kitab Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Salah satu contoh ini ya, salah satu contoh. Beliau ini luar biasa tegas. Ya alhamdulillah, alhamdulillah beliau Kiai Haji Asy'ari itu pernah mungkin di Mekah. Dan saya pribadi juga pernah mungkin di Mekah. Saya pelajari silsilah sanat guru-guru beliau itu di atas ketemu dengan guru-guru saya di atas. Jadi kalau bisa dikatakan walaupun ya, apa ya tidak mengatakan kalau istilahnya itu adik kelas, kalau saya barangkali tidak mengatakan adik kelas dari beliau, tapi cicit kelas barangkali dari. Karena guru-gurunya ini sambung dengan apa yang saya pelajari dari guru-guru saya. Ini beliau luar biasa kayak Hasyim Asy'ari ini oh, tegas orangnya, tidak mau, bukan orang yang abu-abu ya, putih. Kalau ayah ya A, B ya B. Saya membaca kitab-kitab tentang satu saja, beberapa ulama dunia, ulama dunia itu ada sebagian yang masih mentolerir. Mentolerir itu memperbolehkan yang namanya Syiah Zaidiyah. Syazidi itu menurut sebagian ulama dunia dikatakan tidak salah. Walaupun tidak benar 100% tapi bukan berarti sesat lah demikian. Apa itu ya? Suatu kelompok yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar serta Sayyidina Uthman. Kalau runtutan di dalam afdolia keutamaannya menurut Syiah Zaidiyah bahwa setelah Nabi Muhammad SAW orang paling mulia maka umat berikutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barulah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, baru Sayyidina Uthman. Itu Syiah Zaidiyah. Sedangkan khalifah pertama menurut mereka ya tetap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali adalah khalifah keempat. Tapi urusan Afdolia yang didulukan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu namanya Syiah Zaidiyah. Sebagian ulama mengatakan ya beda pendapat dengan kita hanya mengatakan beda pendapat dengan kita kalau kita ahlu sunnah wal jamaah sunni Syafi'i, Asy'ari Maturidi berkeyakinan bahwa orang paling mulia tentunya pada umat Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam yaitu pertama Sayyidina Abu Bakar siddiq kedua Sayyidina Umar ketiga Sayyidina Utsman keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kaul yang termasuk paling masyhur sesuai dengan runtutan pembagian khalifah walaupun ada perbedaan pendapat di dalam dunia antara Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa lebih afdol itu ada dua pendapat. Tapi kalau sejarah mengatakan dua orang adalah mertua Nabi, Sayyidina Abu Bakar jadi Sayyidina Umar mertua Nabi, sedangkan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali adalah menantu Nabi. Kan demikian. Ya. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang dipegang teguh oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Ya, pendapat ini dipegang oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari hari. Siapa orang paling utama, paling mulia setelah Nabi? Pertama Sidna Abu Bakar, kemudian Sidna Umar, ketiga Sidna Uthman, keempat Sidna Ali. Kemudian Kiai Haji Hashim Ash'ari mengkritik, nah, mengkritik, bahkan mengkonter pendapat orang-orang Zaidiyah yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikatakan warga NU NO jangan sampai mengikuti Syiah Zaidiyah karena Syiah Zaidiyah ini termasuk ahli bid'ah sesat menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bayangkan aja kerasnya di mana. Ulama dunia sebagian mengatakan ya bolehlah berbeda pendapat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri mengatakan jangan, jangan ikuti karena ini termasuk sesat. Ini di dalam kitab beliau risalah ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita sebenarnya kalau benar-benar ya mengikuti apa yang dituliskan, digariskan oleh beliau, insya Allah NU ini tidak akan kemasukan dari mana-mana. Tapi zaman sekarang ya sudah pengaruh keadaan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Nabi suatu saat akan datang masa ya Al-masik ala din kalkobet ala jambri Suatu saat akan datang masa atau zaman orang berpegang teguh terhadap agama itu persis seperti orang memegang bara api. Tidak banyak yang kuat Pak. Kalau bukan tukang sulap ini tidak kuat Pak. Tukang sulap terlatih. Ya, kan? Artinya apa? Tatkala kita pegang bara api akan segera kita lepaskan. Demikian juga kebanyakan orang yang berpegang teguh dengan syariat yang benar, ajaran para ulama salaf, tidak semuanya kuat. Betul tidak? Wah sekarang zamannya sekolah masukan masukan kalau tadi dikatakan kita melestarikan akidah alusna wal jamaah dan ajarannya yang ngaku alusna wal jamaah banyak pak orang wahabi musuhnya alusna wal jamaah sekarang juga ngaku alusna wal jamaah apa wahabi yang anti tahlil Bahkan di TV-TV kadang-kadang bergabung dengan orang-orang NU. Ceramah bareng orang NU ada orang Wahabi. Saya sering perhatian demikian, saya contohkan. Ada pendapat demikian. Kita pertama orang NU, kalau malam Jumat kan biasa baca Yasin dengan tahlil kan biasa ya. Namanya Yasinan. Kelompok alias jamaah Yasinan. Itu ingin dietek Ingin dipudarkan. Diambilkan satu hadis, hadisnya benar, hadisnya sahih Konon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam Jumat beliau tidak pernah lepas dari membaca surat Al-Kahfi. Dalam riwayat lain hari Jumat. Jadi malam Jumat atau hari Jumat itu disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Ini hadis sahih, hadis benar. Cuman oleh orang Wahabi ini dikemas halus. Mereka mengatakan, "Hei para jamaah, kita ini salah kaprah. Karena kita kalau malam Jumat tidak pernah jamaah baca surat Al-Kahfi, namanya jamaah Yasinan. Gak ada kan jamaah tahfian? Gimana kalau mulai besok daripada kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalil sohihnya yaitu baca Yasin, lebih baik kita ganti dengan baca Kahfi. Lah rentetannya orang kalau baca Al-Kahfi tahlilannya ditinggal. Padahal orang yang dimaksudkan warga NO itu yang namanya yasinan keliling kan bukan sekedar yasinan pak namanya tahlilan keliling kan gitu malam jom nah, apa ada dasarnya ada dasarnya karena kita biasa mengadakan tahlilan itu untuk mayat-mayat yang telah mendahului kita Nabi sudah pesan ikrohu yasin ala mautakum bacakan surat yasin untuk mayat kalian kapan waktunya ya terserah mau pas mayatnya datang atau pas Naza, atau setelah seminggu atau tiap malam Jumat terserah. Ini istiadat kita masing masih. Bagaimana sebenarnya yang paling bagus kalau mau mengamalkan Al-Kahfi dulu kan jamaah yasinan alias tahlilan Ya syukur-syukur setelah itu baca Al-Kahfi bareng-bareng Alhamdulillah Cuman karena Al-Kahfi suratnya panjang Biasanya diajak ngantuk ya Bubar duluan Sebaiknya bagi ingin Bagi siapa yang ingin mengamalkan Al-Kahfi Maka setelah yasinan alias setelah tahlilan selesai Pulang di rumahnya Barulah baca surat Al-Kahfi Itu mestinya demikian ajarannya Bukan mengikuti mereka Nah ini mereka sudah masuk dimulai wilayah NU ini yang perlu kita katakan lestarikan ajaran ini mengikuti ulama terdahulu. Jangan asal. Ya. Nah, kalau sudah bergaul dengan orang NU di, dikira NU. NO. Padahal tidak semuanya kan demikian. Maka kita harus gimana ajaran Kiai Hasyim Asy'ari ini betul-betul lestari di muka bumi Indonesia ini insya Allah beliau yang saya tahu yang saya pelajari mengikuti guru-gurunya sampai kepada para ulama salaf terdahulu sampai kepada wali songo sampai kepada para sahabat sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan malu mengatakan aku orang NU jangan malu mengatakan aku orang Islam jangan malu mengatakan aku adalah pengikut Sunni Syafi'i jangan malu kalau zaman sekarang tidak demikian banyak yang malu pak Fakulu syadu bi anna muslimun. Al-Quran mengajarkan. Katakan saja. Bi anna bahwa kami ini umat Islam. Kita biasanya ini. Kalau di tempat minoritas itu orang berani. Saya punya kawan di Australia. Kawan ini bekerja di Australia. Dia menjadi sopir taksi. Luar biasa berani dia. Dia kalau nyopir taksi. Kan di situ banyak orang-orang non muslim ya. Dia bawa kaset Quran. di Deh, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ya. Kul huwallahu ahad. Kemudian yang naik ini tanya, apa itu? Tapi ya bahasa Inggris saya tidak tahu ya. What is this? Barangkali gitu ya. <laughs> apa itu? Maka diterangkan, oh ini agama kami. Ini minoritas. Islam minoritas di negeri apa? Di Negeri non muslim itu solid pak. Dan dia punya lingkungan kumpulan-kumpulan sangat solid. Demikian juga orang minoritas di negeri muslim, baik itu minoritas dalam masalah agama, non-muslim atau minoritas yang bukan sunni, syafi'i, mereka solid. Yang jadi masalah adalah orang-orang mayoritas yang tidak mau melestarikan syariat dan ajarannya Mengatakan aku NU aja malu, mengatakan aku Islam saja malu, tidak berani kadang-kadang. Kenapa? Gak enak sama minoritas, gak enak sama Wahabi, gak enak sama Muhammadiyah, gak enak sama orang Kristen, gak enak sama orang Hindu. Ini hancur lama-lama Kita katakan, oh warga mana ini? Rando Agung. Di sini letak basis Nahdlatul Ulama mengikuti pendidikan dari Kiai Jazim Ashari di Jakarta, masjid. Bagaimana caranya? Biar betul-betul kelihatan oh ini masjid NU yang benar-benar mengikuti Torikotul Asraf pendidikan para ulama salaf mestinya demikian terakhir saya ingin informasi karena saya juga mengikuti dunia apa dunia maya ya saya giris pak di dunia maya itu anak-anak kita darah daging kita ponaan kita Mungkin cucu kita, tetangga kita, saudara kita, mereka terlibat di dalam perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa giris lihatnya, Pak. Mereka sudah tidak lagi pegang pendapatnya para ulama. Ini orang NU loh ya. Saya mengikuti di basis-basis NU. Kalau non NU ya biarlah saya tidak ngurusi ya. Mereka ini luar biasa. Ada tulisan di IAIN Yogyakarta di basis NO bagian usuludin itu nulis ditulisi satu satu ruangan dikatakan wilayah bebas Tuhan atau Tuhan dilarang masuk ini anak-anak kita pak yang membuat Tuhan dilarang masuk kemarin hari di IAIN Surabaya ditulisi Tuhan membusuk siapa ini bukan orang bukan orang Muhammadiyah yang buat bukan orang Syiah, bukan orang Ahmadiyah, bukan orang ADI yang buat, yang buat anaknya orang NU. Ini pengaruh. Kalau mereka dibiarkan, kita tidak himbau mereka, tidak diajak majelis macam demikian ini, lepas. NU akan lepas kepada arah-arah yang naudzubillah sudah keluar dari syariat Islam dan akidah Ahlussunnah wal Jawa itulah tantangan kita, tantangan kita. Suatu saat saya diundang oleh kawan ya, di Unisma saya bukan di Unisma di Pacet Unisma Saya jalan, masuk di kampung, situ ada, maaf maaf ini, warna anak kita ini, anak muda-muda kita ini, ada kantor PMII, ya. Gambar besarnya itu orang gitaran, Pak. lahau lahau wala quwata illa billah. Enggak tahu penyanyi barat itu ya. Pas itu Jumat, saya waktu itu khutbah Jumat. Saya berangkat Jumat, saya tanya sama yang yang kawan ini, Pak itu kantornya siapa? Oh, kantornya adik-adik kita, PMII. Apa PMII? Pergerakan PM Mahasiswa Islam Indonesia yang notabene adalah miliknya warga NU. Ya. Sudah, saya berangkat, masuk di rumahnya yang saya tempati itu, kemudian sekaligus wudhu-wudhu, begitu adzan saya pergi ke masjidnya, pulang, pulang ini. Ya sudah, saya ke masjid eh, ke rumahnya takbirlah ke kawan di situ. Ini ada anak 10 gondrong-gondrong itu di depan kantor ini gitaran-gitaran. Kita sholat Jumat, anak-anak kita gitaran-gitaran. Ini tantangan zaman, Pak. Ya, tantangan zaman. Makanya tadi walaupun saya gurau, kalau kita tidak hati-hati melestarikan ajaran Kiai Hasyim Asy'ari, suatu saat terbangan bukan lagi sholawatan bukan lagi dengan terbang, Pak. Solawatan diganti bukan sholawat ya. Bisa diganti macam-macam dan sekarang sudah tidak heran anak-anak kita ini ikut Natalan. Apa? Ya gantianlah Kalau dia kita waktunya kemarin bele-bele wah nyembelih korban kawan-kawan kita dari non muslim juga ikut ya nanti kalau Natalan kita ikut juga lah gitu ya ini terjadi namanya adalah sudah keluar dari torikoh ahlu sunnah wal jamaah yang digariskan oleh al-aslaf para ulama salaf Nah ini sudah terjadi di kalangan adik-adik kita. Adik-adik kita itu juga nantinya masuk dalam rumah tangga kita. Mari kita uh, berusaha. Kalau tadi katakan perjuangan kita masih panjang, perjuangan kita belum selesai, belum apa-apa ya. Perjuangan kita ini masih panjang. Saya baca di dalam konon asasi NU itu salah satu perjuangan NU zaman dahulu kala adalah menerapkan syariat Islam secara kafah. Tadi juga ada kan di dalam PR ya, menjalankan syariat Islam di dalam bermasyarakat. Apa saja masyarakat, Boleh masyarakat rumah tangga, itu kan masyarakat namanya ya, masyarakat kampung. Kita syariatkan masyarakat kampung itu, masyarakat desa, kita syariatkan gimana caranya masyarakat uh, kecamatan kita syariatkan masyarakat itu kan demikian ya jangan malu-malu sampai masyarakat negara kalau bisa juga kita syariatkan itu tujuan utama sebagaimana tadi yang disumpahkan kepada bapak-bapak yaitu melaksanakan syariat Islam di dalam bermasyarakat tanpa batas mulai dari rumah tangga sampai ke presidenan kita berjuang untuk itu mudah-mudahan Islam di Indonesia tetap jaya dan khususnya NU di Indonesia selagi mengikuti ajaran ulama-ulama terdahulu dan runtutannya sampai kepada baginda Rasulullah SAW mudah-mudahan akan lestari dan membawa barokah juga sebagai saksi bagi kita bahwa kelak kita termasuk disebut oleh Allah SWT sebagai mujahidin mujahidin fisabilillah barangkali itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh